السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبك ورسولك محمدين وعلى آله ومن سار على نهجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai pada sore hari ini pada kesempatan ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ya. Di tengah-tengah situasi yang sangat sekarang saat ini adalah saat di mana pandemi sedang marak ya. Semoga Allah menjaga kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Taib, kaum muslimin, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali mengkaji kitab Umdatul Ahkam dan di kesempatan ini kita masuk di babul witri. Bab uh, seputar salat witir ya. Yang dimaksud di sini adalah salat salat witir dan uh, witir artinya adalah ganjil ya, lawan daripada kata asyaf'u yang berarti genap atau au al-adadu az-zawji az ya jumlah yang berpasangan ya. maka ganjil ya bahasa gampangannya kitanya ya kita menyebut dengan ganjil dan genap ya hitungan ganjil dan hitungan genap ya kalau ganjil itu 1 3 5 7 ini adanya ganjil dan seterusnya kemudian genap 2 4 6 8 10 dan seterusnya ini yang genap <clears throat> dan yang dimaksud dengan ganjil di sini adalah uh, salat witir yang dimaksud dengan witir di sini adalah salat salat salat witir, salat yang berjumlah uh, rakaatnya adalah rakaat berjumlah ganjil, ya. Baik, kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat witir maka sunnah hukumnya adalah sunnah muakkadah ya, sunnah yang sangat ditekankan ya. Sunnah yang uh, sangat dianjurkan untuk kita lakukan ya dan tidak sampai kepada tahapan wajib ya sekalipun dalam madhab yang lain ya, madhab eh, Hanafiyah ya eh, bahwa eh, salat witir ini menjadi sebuah kewajiban ya yang meninggalkannya tentunya menjadi dosa namun mayoritas para ulama ya jumhurul ulama mereka mengatakan bahwa salat witir itu hukumnya sunnah muakkadah sunnah yang sangat ditekankan sehingga uh, tidak sampai kepada derajat wajib sehingga orang yang meninggalkannya ini tidak mendapatkan dosa sekalipun tentunya dia luput dari banyak kebaikan ya luput dari fahala menjalankan salat witir ya. dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Tirmidzi juga Uh, beliau eh, Rasul bersabda innallaha witrun yuhibbul witra ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witir sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ganjil dan yang dimaksud adalah beliau uh, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha esa ya maha satu ya yuhibbul witra dan mencintai sesuatu yang ganjil ya fautiru ya ahlal Quran maka berganjillah ya wahai ahlul Quran juga Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, ya. "Man lam yutir falaysa minna." Barang siapa yang belum uh, melaksanakan sholat witir, maka dia bukan dari golongan kita, ya. Makanya sebagian tadi seperti kita sebutkan Hanafiyah mazhab uh, e, Hanafiyah mereka mengatakan bahwasanya salat witir ini menjadi wajib ya. Sekalipun tadi kita tentunya mengambil pendapat Eh, mayoritas para ulama yang mengatakan bahwa uh, salat witir tidak sampai kepada derajat wajib uh, namun masih pada uh, derajat sunnah sekalipun dia muakkadah atau sangat ditekankan. Taib, berikutnya terkait dengan salat witir eh, sebelum kita masuk kepada hadis yang ke-130 yang membahas uh, bagaimana atau yang membahas seputar salat witir ya. Sebelum itu kita menyebutkan bahwasanya witir Eh, waktunya adalah eh, yakunu bil laili ya terjadi pada malam hari Salat witir itu dilakukan di malam hari bukan di siang hari ya. Salat yang berjumlah ganjil satu rakaat, tiga rakaat, kemudian lima rakaat, tujuh rakaat, sembilan rakaat dan seterusnya. Ini tidak bisa dilakukan di siang hari ya, siang bolong setelah atau mungkin di pagi hari setelah sholat subuh tidak tidak bisa ya, dia dilakukan pada malam hari ya kecuali uh, dia seorang muslim tersebut dia memiliki kebiasaan ya dia melakukan sholat witir di malam hari sudah menjadi rutinitas dia eh kemudian ternyata ghalabahun naum namun ternyata uh, pada saat itu pada hari itu dia terlalu lelap tidur kemudian uh, dia tidak bisa melakukan ya tidak bisa menegakkan salat witir maka dia bisa menggantinya ketika di siang harinya boleh ya boleh saja sekalipun sudah lewat namun uh, karena uh, salat ganjil itu hanya ada pada malam hari maka di siang hari itu dia kemudian niatnya salat witir kemudian ditambahkan dengan uh, disempurnakan dengan dan ditambahkan satu rakaat sehingga menjadi uh, genap tetap ya. Dan itu hanya untuk orang yang terlupa ya, hanya untuk orang yang terlupa. Ada dan dia sudah memiliki kebiasaan pada malam harinya. orang yang mungkin e, nggak uh, terbiasa ya melakukan sholat witir kemudian ternyata uh, bisanya siang saja maka luput dari dia ya, kesempatan untuk melakukan sholat witir ya kenapa karena sebelumnya juga dia tidak bisa tidak memiliki uh, kebiasaan ahli itu taib kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala malam hari ini sholat witir waktunya sangat longgar sekali sangat luas sekali ya min salatil isya'i ila tulu'il fajri dimulai dari setelah melakukan salat isya sampai kepada uh, terbit fajar itu terbit fajarnya terbitnya fajar sadiq yang menandakan akan masuknya waktu salat subuh nah, disitulah menjadi batas akhir kita melakukan salat witir ya dan boleh jadi dia melakukan salat witir itu di awal malam ya setelah salat isya beres dia mungkin sholat rawatib setelah sholat rawatib kemudian dia pengen langsung sholat witir boleh boleh saja tidak mengapa ya tidak mengapa dia melakukan mengawalkan sholat witirnya setelah sholat isyaknya ya atau mungkin dia pengen sebelum tidur ya. sebelum tidur dia wudhu dulu kemudian dia sholat dulu sholat witir setelah itu kemudian dia, dia baru tidur maka hal ini boleh boleh boleh saja atau mungkin di pertengahan malam ya mungkin dia terbangun tiba-tiba di tengah-tengah malam ya kemudian dia khawatir untuk nggak bangun lagi nanti di sepertiga malam dia sholat di saat itu maka itu juga boleh-boleh saja atau afdalnya dia bisa mengakhirkan ke sepertiga malam maka hal ini lebih afdal ya lebih utama untuk dilakukan kalau dia memang sudah merasa yakin uh, dan itu menjadi kebiasaan dia bangun di uh, akhir malam di sepertiga malam sebelum subuh kemudian dia sholat tahajud dan setelah sholat tahajud dia tutup sholat tahajudnya dengan sholat witir maka ini lebih afdal lagi Taib kaum muslimin pendengar ada muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala uh, wal witru aqalluhu raq'ah wa kamal thalath ya. Salat witir itu minimal dilakukan satu rakaat. Maka apakah ada salat yang dilakukan satu rakaat? Jawabannya ada ya yaitu salat witir. Salat witir memang satu rakaat, tidak ada tasyahud awalnya. Ya langsung. Nah, maka itu uh, na uh, uh, apa aqallu rakaat. Rakaat salat witir yang paling jumlah rakaat yang paling sedikit ya, satu rakaat itu. Wa adnal kamal dan sempurnanya salat witir minimal dilakukan ini sempurna. Kalau tadi minimal rokaat, kalau sekarang minimal sempurnanya salat witir adalah tiga rokaat. Ya, tiga rokaat itu adalah kesempurnaan melakukan salat witir. Wa a'lal kamal dan maksimalnya adalah ihda ashroh atau salat ashroh. Ya, maksimalnya adalah dilakukan sebelas rokaat atau eh, tiga belas rokaat atau 13 rakaat. Dan itu yang dimaksud adalah salat yang langsung dengan tasyahud uh, sekali tasyahudnya, nggak ada tasyahud awal ya. Tapi langsung mungkin 3 rakaat langsung tasyahud akhir, mungkin 7 rakaat langsung tasyahud akhir ya. Atau 11 atau 13 itu. Nah, ini langsung. Maka ini uh, salat witir demikian ya. Salat witir tata tata caranya demikian. Dan kita dianjurkan di kalau mungkin kita uh, menutup tahajud kita dengan tiga rakaat salat witir atau tujuh rakaat salat witir, maka dianjurkan dia membaca uh, rakaat tiga rakaat terakhir adalah dengan membaca pertama dengan surat uh, eh, Subhisma rabbikal a'la ya. Kemudian di rokaat keduanya kuliah ya ayuhal kafirun dan di rokaat yang paling terakhir adalah dengan kulhu Allahu ahad jadi uh, tiga rokaat terakhir uh, tiga rokaat terakhir dengan membaca sabhis rabbikal a'la kuliah ya ayuhal kafirun dan kulhu allahu ahad sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadis uh, riwayat Abu Dawud ya nasai juga Ibnu Majah ya dan disohikan Eh, juga disebutkan di sini sahih oleh uh, Imam An-Nawawi ya. Taib kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, kita masuk di hadis yang ke-131 ya di seputar salat witir dari sahabat Abdullah ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya beliau mengatakan sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal minbar ya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, sementara beliau di atas mimbar ya. Sementara beliau di atas mimbar. Ma tara fi salatil lail. Kata orang tersebut, sahabat tersebut mengatakan, "Ma tara fi salatil lail." Apa yang kau lihat, apa yang kau pandang? Maksudnya bagaimana salat malam itu? Ya. Bagaimana salat malam itu? Qal maka orang tersebut atau Rasulullah SAW bersabda mathna mathna. Ya, salat malam itu dilakukan dua rakaat, dua rakaat. Ya. Fa idza khasyya ahadukum as-subha. Kalau sudah ah, kalau di antara kalian itu khawatir akan datangnya salat subuh, artinya sudah mulai uh, sebentar lagi masuk salat subuh, maka shalla wahidah ya, maka salatlah satu rakaat fa'utarat lahu masallam. Nah, ini yang dimaksud adalah uh, menutup salat tahajud tersebut yang dua rakaat dua rakaat dengan satu rakaat salat witir ya. Ini uh, menutup tahajudnya dengan salat witir. Wa innahu kana yaqul ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Ya. Rasulullah juga bersabda ij'alu akhir salatikum jadikanlah akhir salat kalian di malam hari witra uh, ada salat witirnya ya Artinya ditutup dengan sholat witir. Mungkin uh, yang pertama kali uh, eh, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Kita baca penjelasan Syekh Saleh Fauzan. Hadzal hadis fihi anna salat al-lail mathna mathna. Hadis ini menunjukkan kepada kita ya bahwasanya salat malam itu dilakukan dua rakaat dua rakaat. Jelas ya Rasulullah mengatakan ketika ditanya bagaimana salat malam, ya, beliau mengatakan mathna mathna. Dua rakaat, dua rakaat ya. Ini menunjukkan kepada kita tata cara melakukan salat malam itu dengan dua rakaat, dua rakaat. <clears throat> Kemudian setelah itu uh, atau yakni yusallimu min kulli raka'ataini wa yutiru bi wahidah. Itu kata Syekh Shalih Fauzan, dia uh, salam di setiap dua rakaat dan kemudian dia menutup dengan salat witir dengan satu rakaat. Ini disebutkan di hadis ini. Yusalli ma syaa raka'ataini raka'ataini raka'ataini yuqallilu aw yukthiru lakin fi nihayah yusalli raka'ah wahidah. Eh, dia terserah mau salat berapa rakaat ya. Dua rakaat, dua rakaat yang jelas ya. Tapi di akhir dia tutup salat tersebut dengan melakukan salat witir, salat yang berjumlah rakaatnya ganjil ya. Dan kalau disebut di hadis ini disebutkan uh, satu rakaat. Disebutkan satu rakaat ya karena ganjil salat witir bisa satu, bisa tiga, bisa lima, bisa tujuh terserah kita. Yang penting dihitungan ganjilnya. Dan uh, maksimalnya tadi uh, uh, uh, eh, aksarul uh, kamal ya, a'lal kamal itu di 13 rakaat ya 13 rakaat Kemudian uh, kata beliau Syekh Saleh Fauzan wa in sarada al-witr thalathan bi salamin wahidin aw al-khams bi salamin wahidin aw as-sab' bi salamin wahidin aw al-ihda bi salamin wahidin jaza hadha. Kalau seandainya Seorang yang mau melakukan salat witir itu menyatukan tiga rakaat witir dengan satu salam atau lima rakaat witir dengan satu salam atau tujuh atau sebelas rakaat witir dengan satu salam jazahada hal ini boleh saja. Ya, hal ini boleh saja. Jadi monggo silahkan kalau mau sebelas rakaat sekaligus ya e, dari sejak awal sholat terus nggak salam sampai ke sebelas rakaat uh, sampai rokaat ke-11 baru selesai uh, dengan tasyahud kemudian mengucapkan salam setelah tasyahud ini boleh-boleh saja kata beliau wa kaunuhu yusallimu min raka'ataini afdal wa yutiru bi wahidah hadza afdal ya uh, seseorang itu melakukan salat dengan dua rakaat dua rakaat itu utama dan mengakhiri dengan satu rakaat itu utama kenapa li'annahu aktsaru fil amal karena itu lebih uh, beragam amal amalannya. Jadi kalau kita tadi kan diperbolehkan nih sholat witir 13 rakaat sekaligus atau 11 rakaat sekaligus ya. Namun afdolnya ya af afdolnya kata saya Saleh Fauzan adalah uh, dua rakaat dua rakaat salam kemudian di akhir kita akhiri dengan sholat witir. Ini afdolnya demikian. Kenapa? uh, supaya amalan itu menjadi beragam, tidak hanya se, se, uh, tidak hanya uh, berbentuk satu amalan yaitu salat witir saja. Tetapi ketika kita dua rakaat dua rakaat dan kita tutup dengan uh, satu rakaat, mungkin setelah kita sepuluh rakaat kita tutup dengan satu rakaat atau kita tutup dengan tiga rakaat jadi tiga belas rakaat, maka di situ terjadi uh, dua amal perbuatan salat. Yang pertama ada salat malam yaitu salat tahajud dan yang kedua adalah salat witir yang kedua adalah salat witir ada beberapa jadi terjadi uh, macam uh, amalan salatnya sehingga hal ini lebih afdal ya juga karena alasan yang kedua adalah sabda Nabi saw Alaihi Wasallam ini ya di mana Rasulullah sebutkan tata cara salat malam adalah dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, kemudian setelah itu salat witir. Nah, ini sehingga Ah, melakukan hal demikian itu lebih afdal dibandingkan kita uh, sudah di malam itu di sepertiga malam itu sholatnya witir aja dengan 11 rakaat atau dengan 13 rakaat. ya. lebih afdal adalah justru dengan uh, memadukan antara sholat witir dengan sholat malam yang kita lakukan dengan dua rakaat dua rakaat salam. Ya. Kemudian wa innahu kana yaqul ij'alu akhir salatikum bil laili witran yakhtimu bil witri. Nah, maka sabda Rasulullah mengatakan, jadikanlah salat kalian itu diakhiri dengan salat witir, artinya salat witir itu akan lebih bagusnya menutup. Sekalipun seandainya diawalkan, ya itu boleh-boleh saja. Ketika ada orang mengawalkan salat witir setelah salat isya atau sebelum sebelum tidur, kemudian bangun di sepertiga malam apakah masih boleh sholat silahkan tidak apa-apa ya tindakan tidak apa-apa sholat dua rakaat dua rakaat ya. Kemudian apakah sholat witir lagi? Karena tadi sebelum tidur sudah, maka jawabannya tidak tidak sholat witir lagi. Ya. Cukup saat witirnya adalah ketika tadi di awal malam. Karena Rasulullah bersabda, la witrani fil lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya. Hmm, sekalipun afdalnya kita akhirkan kalau memang kita hmm, percaya diri insya Allah bangun besok karena sudah kebiasaan maka uh, afdalnya diakhirkan tapi kalau seumpamanya khawatir nanti nggak bisa bangun ya khawatir nggak bisa bangun karena mungkin begadang ya ada rapat malam kemudian sampai malam-malam mungkin atau belajar sampai larut malam kemudian besok uh, mau sholat tapi takut kesiangan takut e, langsung bablasan ke subuh maka boleh saja kalau seandainya kemudian sebelum tidur melakukan sholat witir ya. sebagaimana hal ini juga e, diwasiatkan kepada Abu Hurairah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Abu Hurairah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim eh, beliau mengatakan ausani ya, khalilihi bi thalathin ya so, uh, kekasihku mewasiatkanku tentang tiga hal kata Abu Hurairah. Yang pertama siyamu thalathati ayam tentang fi, fi kulli syahrin tentang puasa tiga hari di setiap uh, bulannya yaitu di ayamul bidnya. Kemudian warok atai warok atai duha dan dua rakaat duha dan wa, wa an utira qabla an anam dan saya dan uh, beliau mewasiatkanku untuk uh, eh, salat witir di sebelum aku tidur. Nah, Abu Hurairah karena memang Abu Hurairah adalah orang yang sangat uh, giat dalam belajar ya padahal beliau bertemu dengan Rasulullah hanya beberapa saat tapi beliau bisa uh, meriwayatkan hadis bahkan dia menempati kedudukan yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis ya hal ini karena beliau sangat gigih giat eh, di malam hari beliau tetap terus merujuk hadis-hadis sehingga beliau uh, begadang maka Rasulullah mewasiatkan kepada beliau untuk salat witir sebelum tidur karena e, kalau seandainya diakhirkan maka akan dikhawatirkan bablas ke subuh sehingga luput dari sholat witir ya. Maka boleh saja nah, kalau seandainya sudah diajukan ternyata bangun di sepertiga malam silahkan sholat sholat tahajud tanpa harus menutup dengan sholat witirnya. Nah, baik, Taib. Kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke hadis yang ke-130 dua ya 132 Rasulullah sallallahu SAW bersabda uh, dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha atau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan min kulli laili autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min min awwali lail wa awsatihi wa akhirih wa intaha witruhu ila sahari uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap malam melakukan salat witir ya min awwali lail ini menggambarkan kepada kita bahwa salat malam itu bisa di awal lail, ya, di awal malam setelah salat isya itu wa usatihi. Kadang juga di pertengahannya, pertengahan malam, wa akhirihi kadang juga di akhir malam. Ini uh, menjadi dalil apa yang tadi kita sebutkan bahwa waktu salat witir itu longgar bisa awal malam, tengah malam atau akhir malam. Yang penting setelah isya sebelum salat subuh ya dan afdolnya adalah sepertiga malam bagi orang yang dia sudah insyaallah pede percaya diri bisa bangun sepertiga malam namun kalau tidak kalau dia mungkin khawatir bablas maka boleh saja dia untuk mengawalkan sholat witir di awal malam setelah sholat isya itu hadis yang ke 132 diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya tentunya Masuk di hadis yang terakhir di bab ini 133 sama an Aisyah radhiyallahu anha qalat dari sahabiah Aisyah ibunda uh, kaum mukminin beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 raka'ah wa yutiru min dhalika bi khamsin ah. la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha Aisyah mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat di suatu malam dengan jumlah 13 rakaat dan beliau yutiru min dzalika bi khamsin melakukan salat witir dari 13 rakaat itu dengan uh, tiga dengan lima rakaat. La yajlisu fi fi syai'in illa fi akhirih. Beliau tidak duduk di uh, lima rakaat tersebut kecuali di akhirnya saja. Artinya beliau tutup uh, eh, sholat malamnya dengan lima rakaat dengan sholat eh, witir lima rakaat dan beliau duduknya hanya di akhir saja tidak ada tasyahud awal ya tidak ada tasyahud uh, pertama yang beliau lakukan adalah tasyahud akhir di rakaat yang kelima ya nah, ini boleh saja bagi kita untuk melakukannya demikian atau mungkin tujuh atau mungkin 13 sebagaimana Rasulullah menyebutkan 13 rakaat beliau lakukan 8 rakaatnya 2 rakaat 2 rakaat salam ya kemudian 5 rakaat terakhirnya beliau jadikan sebagai salat witir dan beliau duduk tasyahud hanya di rakaat yang kelima ya tidak uh, artinya salat witirnya itu dijadikan lima rakaat ya itu boleh-boleh saja demikian ya dan demikian salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Taib kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini uh, bab seputar salat witir kiranya mungkin ini yang kita bahas terkait dengan salat witir ya. Uh, hukum kemudian waktu salat witir kemudian jumlah salat witir kemudian juga uh, apa yang dibaca di tiga rakaat terakhir dari salat witir ini juga sudah kita sampaikan semoga apa yang kita pelajari bisa uh, melekat pada diri kita dengan baik dan bisa kita amalkan di keseharian kita ya, amin ya rabbal alamin mungkin ini yang bisa kita sampaikan uh, kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته